yang terbesar dari ilmu yang dengannya seseorang akan mampu bersabar menghadapi gangguan, fitnahan, kezaliman seseorang kepadanya. lima yang telah lewat bagi yang mengikutinya dari awal memahami dan mencermatinya akan menjadi kekuatan yang tiada tanding sudah menghadapi gangguan dari manapun juga dia tidak akan goyah dia akan rubah gangguan itu menjadi kenikmatan sekarang yang keenam ilmu yang sangat hebat ayyashhadah kembali Syekh mengulangi kalimat syuhud di poin yang kelima beliau menggunakan kalimat ayya'lam mengilmui meyakini dan kita telah jelaskan syuhud adalah ilmu yang bukan hanya sekedar terpahami tetapi sangat teryakini dan betul-betul kokoh di dalam hati. Ilmu yang mampu kita gunakan untuk melihat kenyataan dalam hidup kita. Hamba betul-betul menyaksikan bahwa pembalasan itu sejenis dengan amalan. dan bahwa dirinya telah melakukan kezaliman dan berdosa. Ini yang kedua. Dan bahwa siapa yang memaafkan manusia pasti Allah akan memaafkannya. Siapa yang mengampuni pasti Allah akan mengampuninya. Sehingga Jika hamba mampu menyaksikan Bahawa upaya dia memaafkan Mereka Tidak memperdulikan kezaliman mereka Bahkan berbuat baik kepada mereka Yang disertai dengan kondisi mereka yang terus melakukan kejelekan kepadanya hamba mampu memahami bahawa ini adalah sebab Allah akan membalas dia sesuai dengan jenis amalannya ketika membalas orang yang mendolimi dia yakin dia Allah akan balas sejenis itu sehingga Dia yakin Allah pasti akan memaafkan dia. Akan meloloskan kesalahannya. Dia yakin pasti Allah akan ihsan kepada dia terhadap dosa-dosanya. Kalau kita paham ini, terlalu mudah untuk memaafkan dan bersabar. Sangat mudah. Dan kata beliau, cukuplah faidah ini bagi orang yang berakal siapapun yang menggunakan akal fikirannya pasti menggunakan ilmu besar Inti dari hal yang keenam <clears throat> adalah memaksimalkan kaidah agama al-jaza min jinsil amal bahwa balasan disesuaikan dengan amalan balasan disesuaikan dengan amalan ada orang yang menzalimi kita, kita membalasnya dengan apa? Yakinlah. Bagaimana kita membalas orang itu adalah sebab bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas kita nantinya. Sehingga kalau kita bersabar tidak membalasnya memaafkannya justru berbuat baik kepadanya maka yakin Allah akan memaafkan kita Allah akan sabar melihat kesalahan kita Allah akan berbuat baik kepada kita dan betapa perlunya kita akan maafnya Allah ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala raih ampunan Allah melalui kezaliman orang kepada kita raih kebaikan Allah yang tiada tandingannya untuk kita melalui berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Semakin hebat kita membalas mereka dengan ketulusan, dengan kebesaran jiwa, dengan kesabaran yang hebat, dengan kebaikan yang betul-betul ikhlas, maka akan semakin hebat Allah Subhanahu wa taala membalas kita. Ini pembalasan sejenis tetapi tidak sama maksudnya sejenis, ketika kita memaafkan orang, Allah akan membalas dengan apa? Kita akan dimaafkan oleh Allah. Tapi maafnya kita kepada orang tidak akan mungkin sama dengan maafnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maafnya Allah lebih dahsyat. Laisa kamitslihi syai'. Tidak mungkin ada yang sama dengannya. Sama sifatnya, sama pembalasannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad tidak ada satupun yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam pembalasannya. Ini metode besar. Cara berpikir yang sangat jenius. Eh, bagi orang yang berakal betul-betul telah mendapatkan kesempurnaan akal dengan ilmu ini. Orang menyakiti, orang menjangkau, mengganggu, orang mencemooh, orang mendalimi, orang mengambil barangnya, orang menodai kehormatannya dan seterusnya. Tapi semua perkara yang menyakitkan itu bisa berubah menjadi sebab datangnya maafnya Allah kepada dia. Semakin baiknya Allah kepada dia. Eh, semakin besarnya kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al jaza min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan amal amalan. Tapi kalau kita balas Tidak berlaku ilmu ini Dalam arti meraih kemuliaan Bahkan berlaku dalam Makna yang merugikan kita Sebaliknya kalau kita gunakan ilmu ini untuk mereka Iya Yakin Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan mereka untuk mereka Sebab al-jaza min jinsil aman. Al-ikhwah rahimakumullah. Coba lihat bagaimana Nabi membalas orang yang menyakiti beliau alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang dipukul oleh kaumnya sampai bercucuran darah di muka beliau dalam keadaan mengusap muka darah dari mukanya beliau mengatakan Allahumma ghafir liqaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ampuni kaumku sungguh mereka tidaklah mengetahui kalau kita memaafkan mereka yakin maafnya Allah lebih besar untuk kita. Yakin itu. Tidak akan salah itu. Dan betapa perlunya kita untuk mengejar maafnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengasihi mereka, yakinlah Allah akan merahmati kita dengan rahmat yang lebih dahsyat. Kalau kita berbuat baik kepada mereka, yakinlah Allah akan berbuat baik kepada kita dengan kebaikan lebih hebat lagi. Al-jaza min jinsil amal, balasan disesuaikan dengan jenis amalan, ini kaidah agama. Tidak ada satupun pembalasan kecuali di atas kaidah ini. Sehingga kalau kita gunakan kaidah ini dalam melakukan perbaikan terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap kerabat kita, terhadap usaha kita, kita pandai menggunakan kaidah ini, maka sangat hebat pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Justru dibalik upaya orang untuk merusak kita, kita rubah menjadi sebab datangnya kebaikan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita rubah menjadi sebab perbaikan yang tiada tandingannya. Allah yang langsung membalasnya. Ini keajaiban dalam agama Islam. Yang ketujuh, ayalama annahu idza syaghalat nafsuhu bil intiqam وطلب المقابلة ضاع عليه زمان وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه لعل هذا يكون أعظم أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه allati hiya ahammu indahu minal intiqam kata beliau yang ketujuh hamba harus betul-betul yakin kalau mau selamat dari gangguan orang yang mengganggu fitnahan orang yang memfitnah kezaliman orang yang mendolimi maka hamba harus yakin kalau dia menyibukkan dirinya dengan membalas berusaha membalas membalas meneruskan perseteruan maka lenyap waktunya lenyap waktunya ditambah lagi hatinya akan terpecah ditambah lagi dia akan kehilangan maslahah demi maslahah dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak akan mungkin lagi dia kembalikan sebab lewat sudah. Berapa tahun kita disibukkan dengan fitnah? Berapa banyak hati terpecah karena memikirkan ke situ ke situ menanggapi ini dan itu dan seterusnya dan berapa banyak masalah kita yang lepas seandainya waktu dan kekuatan hati serta kesempatan itu kita manfaatkan untuk memperbaiki ilmu, memperbaiki amalan, memperbaiki ini, memperbaiki itu dan berbagi kebaikan. Hilang lenyap seluruhnya. Coba pahami ilmu ini. Kita mengerti ilmu ini, kita tidak akan terjatuh dalam perseteruan. Kata beliau sepertinya hal ini Lenyapnya berbagai masalah Terpecahnya hati Tidak bisa fokus Lenyapnya waktu Ini lebih besar Musibahnya Dari musibah yang langsung datang dari mereka Yang langsung datang dari mereka apa? Ucapan, menyakitkan Pukulan yang menyakitkan Kehilangan barang dan semacam itu Itu musibah Menyakitkan Tetapi musibah ketika kita salah dalam bersikap mengimbanginya berseteru dan terus terus terus mengimbangi kita akan kehilangan sesuatu yang lebih besar tetapi kalau dia memaafkan hamba memaafkan membiarkan kesalahan itu apa yang terjadi hatinya langsung kosong siap lagi dengan kebaikan besar jasadnya pun akan terfokus untuk mengejar maslah demi maslahnya yang mana maslah demi maslah ini lebih penting bagi dia lebih wajib bagi dia dari membalas dan membalas ilmu besar fikirkanlah ya ini kemampuan memanfaatkan waktu terhebat ada orang yang menyakiti kita dalam saingan bisnis. Kita terus berusaha mengimbanginya, iya. Membalas, membalas. Tetangga los kita yang tidak sibuk di sini, itu keuntungannya dalam setahun, iya. Sudah luar biasa. Sementara kita masih sibuk saling menghantam. Sesama ustadz berusaha terus menjatuhkan yang satu berusaha ini berusaha akhirnya apa habis waktu habis pikirannya habis tenaganya coba dia tidak peduli fokus belajar maka ilmu yang akan dia peroleh akan berlipat ratusan kali lipat meninggalkan orang yang mencaci dan mencercanya kalau dia memanfaatkan waktunya amalannya akan lebih hebat kemuliaan dakwahnya akan semakin luas kalau dia memaafkan dan tidak memperdulikan. Pengurus-pengurus dakwah kalau berpikir seperti itu, dia akan fokus dengan apa yang menjadi kewajibannya yang akan harus diurus. Alikhwah rahimakumullah. Kehilangan waktu. Kehilangan maslahah. Melemah kekuatan. Sebab hati terpecah, terpecah. Yang kedelapan, annantiqamahu wastifa'ahu wa intisarahu li nafsihi wa intiqa wa intiqamahu laha apa intiqamul laha fa inna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man taqama li nafsihi qad fa idza kana hadha khairu khalqillah wa akramuhum ala Allah لم يكن ينتقم لنفسه مع أن أذاه أذى لله يتعلق به حقوق الدين ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل ومع هذا فلم يكن ينتقم لها فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من العيوب والشرور بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها Kedelapan, beliau ingin memberi ilmu yang sangat penting. dan banyaknya orang terlalaikan di sini. Ketika seseorang membalas dirinya yang disakiti, berusaha memenuhi haknya yang telah diambil, berusaha membela jiwanya, ketahuilah semua itu hanyalah pembelaan terhadap diri. Cermati dulu ini sebelum kita lanjutkan. Karena kita melihat diri kita di atas satu derajat. Ketika orang berkata seperti itu kepada kita, kita menganggap saya seperti ini masa digitukan. Kita lihat diri kita. Kita ingin membalas karena diri kita. Kita ingin membela diri kita. Itu kenyataan yang ada. Terserah kita benar atau salah saat itu. Yang jelas pembelaan, hati-hati. Karena diri. Tidak mau diri kita digitukan. Kalau kita paham kenyataan itu, maka ketahuilah selanjutnya kata beliau. Sungguh utusan Allah, panutan kita, uswatun hasanah. Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak pernah melakukan pembelaan karena dirinya. ada orang menyakiti beliau kemudian belum balas karena dirinya tidak pernah sama sekali ini disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah melakukan pembalasan karena dirinya ketika beliau melakukan pembalasan semata karena Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala Lihat kata Syekh menekankan lebih dalam. Maka jika demikian keadaan makhluk yang terbaik, makhluk yang termulia di sisi Allah, tidak pernah membela semata karena dirinya. Padahal gangguan yang menimpa beliau itu gangguan karena Allah. Iya kan? Kenapa Nabi diganggu? di atas kebenaran. Jelas-jelas kebenaran yang tiada tandingannya. Beda dengan kita. Kita diganggu karena perkara lain. Ini Nabi karena Allah gangguannya. Gangguannya menimpa Nabi. Gangguan yang berhubungan dengan hak-hak agama. Ditambah lagi, jiwa yang diganggu ini adalah jiwa termulia. Jiwa tersuci. Jiwa terbaik. Jiwa yang paling jauh dari seluruh akhlak yang tercelah. Jiwa yang paling berhak dengan seluruh akhlak yang sangat mulia bersamaan dengan itu beliau tidak pernah membalas untuk membela dirinya terus kenapakah sampai ada seorang dari kita mau melakukan pembalasan karena dirinya diri yang dia tahu persis siapa dirinya kita semua tahu diri kita siapa jangan apa yang terdapat pada diri kita berupa aib-aib, kekurangan-kekurangan, kejahatan-kejahatan. Bahkan kata beliau, ar-rajulul arif, lelaki yang tahu betul dirinya, berakal, tahu betul dirinya, dia tidak akan pernah melihat dirinya itu punya nilai. Nilai untuk dilakukan pembalasan karenanya tidak ada kadar dirinya di sisinya yang mengharuskan dia membelanya. Itu kalau kita tahu siapa diri kita. Masalahnya jamaah, orang melihat dirinya lebih. Lahirlah amah, amarah, pembelaan, pembelaan. Mau selamat, jangan lihat diri kita ambil teladan Rasulullah alaihi salatu wassalam mulianya diri beliau tapi tetap tidak pernah melakukan pembalasan saat diri yang mulia ini dihina itu pun orang mencerca menyakiti Nabi karena beliau berada di atas jalan Allah tapi tetap beliau tidak pernah membalas karena dirinya Coba perhatikan peristiwa ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya dulu berjalan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi memakai selendang Najrani yang sangat kasar jenis selendang ini. Eh, biasanya selendang dililit di, leh, di leher. Maka Arabi orang Arab pegunungan tiba-tiba menarik selendang itu dengan keras. Kata Anas saya melihat lembaran selendang itu membekas pada leher Nabi alaihi salatu wassalam karena hebatnya dia dia tarik itu bagaimana Nabi membalasnya manusia mulia pemimpin besar panglima perang yang jin dan manusia takut terhadap manusia ini ditarik secara kasar oleh Arabi orang yang tidak punya pendidikan eh tidak punya status eh Ditarik keras. Setelah itu Arabi ini mengatakan, "Wahai Muhammad, perintahkan untuk saya dari harta Allah supaya saya dapat bahagian." Minta bahagian pembagian zakat atau semacam itu. Sudah cara mau minta itu caranya kurang ajar lagi. Tapi apa jawaban Nabi? Lihat bagaimana Nabi menyikapinya. Nabi menengok kepadanya kemudian tertawa tersenyum kemudian memerintahkan sahabatnya untuk memberi orang ini tidak ada dendam manusia yang sempurna sebagai rahmat bagi alam semesta inilah panutan kita mau jadi calafi yang sebenarnya contoh Nabi Muhammad bukan contoh orang yang mengaku sebagai pengikut Muhammad dan banyaknya pengakuan-pengakuan itu Perhatikan kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, bahwa Aisyah berkata kepada Nabi, "Halata 'alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud." Aisyah tanya Nabi, "Apakah pernah datang hari kejadian yang menimpa engkau yang lebih dahsyat mengalahkan peristiwa Uhud?" Peristiwa Uhud kita tahu bagaimana dahsyatnya. Aisyah tanya, apakah pernah kamu melewati dalam masa iya, dakwah ini hari yang lebih dahsyat dari hari Uhud? Kata Nabi Sallam, iya, Nabi menyebutkan satu peristiwa. Sungguh saya telah menjumpai dari kaummu sesuatu yang lebih dahsyat dari apa yang saya jumpai dari mereka di hari Uhud itu, Yaumal Aqabah. Kapan itu? Ketika saya menghadapkan diri saya kepada Ibni Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Seorang tokoh dari tokoh Arab yang persangkaan Nabi ini akan menerima kebenaran, akan membela Islam. Nabi pun itu menyerahkan, menghadapkan dirinya kepadanya. Nabi menghadapkan dirinya kepadanya. Lihat manusia yang sangat luar biasa mulianya ini mendatangi orang musyrik, pimpinan orang musyrik, menghadapkan diri kepadanya untuk menawarkan Islam. Tetapi dia tidak mengabulkan permintaanku. Eh. Akhirnya kata Nabi, saya pun pulang dalam keadaan sedih yang sangat nampak pada wajah saya. Sampai-sampai saya tidak sadar kecuali saya telah berada di qarni tha'alib ini dikenal dengan qarnul manazil miqat penduduk Najd kenapa ada suara dari langit saya angkat kepala saya ke atas tiba-tiba saya melihat awan telah menaungi saya saya lihat lebih cermat ternyata Jibril di atasnya menyeru kepadaku berkata sungguh Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu apa balasan mereka kepadamu dan sungguh Allah telah mengutus malaikat gunung kepadamu supaya kamu memerintah dia sesuai dengan kehendakmu terhadap mereka maka malaikat gunung pun memanggil menyeru kepadaku memberi salam kepadaku Kemudian mengatakan, wahai Muhammad, sungguh Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Dan saya malaikat gunung, rohku telah mengutus saya kepadamu supaya engkau perintah saya. Dengan perintah engkau, sesuai dengan kehendak engkau. Jika kamu kehendaki, saya hantamkan dua gunung ini kepada mereka, saya akan lakukan. Dalam kondisi menghadapi pukulan yang sangat-sangat terhadap masyarakat itu. Tapi apa jawaban beliau alaihi salatu wassalam? Bal arju ay yukhrijallahu min aslabihi may ya'budullaha wahdah la yushriku bihi syai'a. Bahkan saya masih mengharap kepada Allah Allah mengeluarkan dari turunan-turunan mereka ada yang nantinya menyembah Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Bapak-bapaknya tidak bisa dia tunggu turunannya. Kalau kita, bapak-bapaknya tidak bisa, turunannya juga dihantam. Teman-temannya turunannya, teman-temannya bapak-bapaknya. Betul-betul keteladanan dari mana itu? al-ikhwah rahimakumullah. Coba ya, perhatikan peristiwa ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu. Tak kala terjadi perang Hunain. Nabi mendapatkan rampasan perang yang sangat hebat tanpa perlawanan berarti. Eh, walaupun awalnya terjadi goncangan besar, tapi kemudian kemenangan. Kata beliau, Nabi saat membagi mendahulukan beberapa orang. Nabi memberi Al-Aqra bin Habis 100 ekor onta. Uyainah bin Husn seperti itu. Nabi memberi orang-orang yang merupakan pemuka-pemuka Arab iya dan lebih mengutamakan mereka dalam pembahagian. Nabi bertindak di atas wahyu. Pertimbangan agama. Melihat maslah, melihat jauh ke depan. Maka seorang lelaki berkata, "Wallahi inna hadhihi al-khismah ma fiha." wa ma urida fiha wajhullah seorang lelaki mengatakan demi Allah anggota pasukan Nabi ini lelaki ini umat Nabi demi Allah pembahagian ini tidak ada keadilan di dalamnya demi Allah pembahagian ini tidak diinginkan wajahnya Allah coba lihat Apanya Nabi yang langsung dituduh? Keberadaannya sebagai Nabi dan Rasul. Sifat keadilannya yang tiada tandingannya. Kesempurnaan keikhlasan dan tauhidnya Nabi yang langsung dicurigai. Dinodai. Ini lebih mengerikan ya. Eh. Kalau keluarga, kerabat atau apa yang lainnya. Tapi kalau yang ini, oh luar biasa. Sangat mengerikan. Maka sahabat yang mendengar ini mengatakan, demi Allah saya betul-betul akan beritakan hal ini kepada Nabi. Saya pun mendatangi Nabi, saya beritakan hal itu. Apa yang terjadi? Langsung berubah wajah Nabi. Iya. Berubah seperti baru terwantex dengan warna merah. Luar biasa. Nabi manusia. Reaksi hati pasti apa? Ini Nabi ini Dituduh dengan tuduhan yang sangat jijik, betul-betul menjijikkan itu. Berubah wajahnya. Sampai berita itu berubah wajahnya Nabi. Jadi kalau orang dapat berita kemudian marah, iya, yeah, berubah wajahnya, marah, wajar. Tapi hati-hati, ucapan, tindakan, <laughs> bagaimana kondisi hati. Sekedar adanya marah, itu tidak bisa dipungkiri. Wajar itu. Iya. Yeah. Lihat setelah itu Nabi mengatakan wa may ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Siapakah yang akan adil kalau Allah dan Rasulnya sudah tidak adil? Orang-orang yang rendah pikirannya, iya, cara berpikir adilnya. Kalau itu dua, ini juga dua. Dia tidak melihat kondisi orang. Setelah itu Nabi mengatakan, semoga Allah merahmati Musa. Sungguh dia telah diganggu lebih banyak dari ini dan dia bersabar. Sahabat yang melaporkan ini pun mengatakan, pasti sudah. Saya tidak pernah mau menyampaikan laporan-laporan lagi setelah ini. Kasihan melihat Nabi. Alikhwah rahimakumullah. Lihat kesabaran beliau alaihi salatu wassalam Jadi beliau tidak pernah membalas semata karena dirinya. Terus kita disakiti oleh orang karena apa? Kalau kita paham ini, pantaslah orang bilang begitu. Sebab saya juga bilang begini. Berarti lebih harus bersabar. Harus mampu bersabar. Pantaslah orang begitu. Sebab dosa saya, kekeliruan saya, kesalahan saya. Alihwa rahimakumullah. Kesembilan. Ida udiya ala ma fa'alahu lillah. Atau ala ma amarahu bihi min ta'atihi ونهى عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام فإنه قد أذي في الله فأجره على الله ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة فإن الله تعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالهم والثمن على الله لا على الخلق فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه وإن كان أوذي على معصية فليرجع باللوم على نفسه ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن أذاه وإن كان قد أوذي على حد فليوطن نفسه على الصبر فإن نيل الحدود دونه أمر أمر من الصبر فمن لم يصبر على حر الحواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق وإلا فلا حاجة له فلا حاجة له في المتاجر وهذا, وهذا أمر معلوم عند الناس أن من صدق في طلبه في طلبه شيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه yang kesembilan <clears throat> jika dia diganggu atas perbuatan yang dia lakukan karena Allah atau karena dia melakukan perintah orang mengganggunya kebaikan yang dia lakukan dia berada kebaikan orang mengganggunya hasad kepadanya atau dia meninggalkan larangan orang mengganggunya maka di sini memang wajib untuk sabar betul-betul tidak boleh membalas kenapa sebab gangguan ini gangguan karena Allah pahalanya telah pasti di sisi Allah. Beliau kasih contoh, seperti mujahid, orang yang berperang di jalan Allah. Orang keluar berperang, terbunuh, hilang hartanya, hilang darahnya di jalan Allah. Harta dan darah ini tidak madmunah. Misalnya kita tahu orang yang membunuhnya, iya, ayo sudah, saya tuntut balas. Tidak ada tuntutan balas bagi orang yang terbunuh di jalan Allah kepada orang kafir yang membunuh. Tidak ada balas bayar ini bayar ini. Tidak ada. Beda dengan orang yang dalam kondisi tenang. Iya, ada pembayaran. Kenapa? Sebab orang yang terbunuh di jalan Allah. Allah telah membeli jiwa dan harta mereka. Berarti nilai mereka ada pada Allah. Tidak ada pada makhluk. Karena itu siapa yang meminta harganya dari makhluk maka dia tidak akan mempunyai harga di sisi Allah Siapa yang karena Allah lenyapnya dia, kehancurannya dia, tersiksanya dia, terpukulnya dia karena Allah, maka tuntutannya minta kepada Allah. Jangan kepada makhluk yang mencela itu. Ini kalau kita di atas kebaik, kebaikan. Ini sebab kita dicela. Tetapi kalau kita dicela, diganggu manusia, karena memang kita di atas maksiat. Hanya orang yang mencela itu lewat batas, tetap salah. Tetapi dasarnya adalah karena kita di atas do dosa. Kata Syekh, untuk yang ini memang kita harus celah diri kita. Sehingga celah diri kita, celaan terhadap diri kita, sibuknya di kita untuk bertobat. Ini akan menyibukkan kita untuk membah, membalas celaan orang. Jadi selamat juga. Yang ketiga, kalau kita diganggu karena urusan-urusan dunia. Perdagangan misalnya, bukan karena agama. Iya, bukan juga karena dosa yang kita lakukan. Iya, karena perseteruan dunia dan semacam itu. Maka yang seperti ini kata Syekh, harusnya setiap jiwa mengokohkan dirinya di atas kesabaran. Sebab untuk meraih keuntungan dalam perkara ini eh, ini memang harus menahan banting kata Syekh siapa yang tidak bisa bersabar terhadap panasnya terik matahari tidak bisa bersabar terhadap hujan salju beratnya perjalanan dalam perdagangan tidak bisa bersabar menghadapi penyamung, perampok, gangguan-gangguan di jalan yang seperti ini tidak ada keperluannya untuk berdagang tidak akan pernah berhasil dalam berdagang. Ini perkara yang sangat maklum di tengah-tengah manusia. Siapa yang jujur dalam mengejar sesuatu, pasti dia telah mempersiapkan kekuatan sabar dalam mengejar sesuatu itu sesuai dengan kadar kejujuran dia dalam mengejar sesuatu. Orang kalau yang orang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam berdagang misalnya, iya, itu siap menghadapi rintangan apapun juga. Sabarnya betul-betul nampak. Guna meraih ke keberuntungan. Ini untuk dunia, apalagi kalau agama. Al-ikhwah rahimakumullah. Selesai. Kita azan dulu. Fadl.